Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai Na'am barakallahu fikum. Kita mengambil hujjah dan mengamalkan hadis-hadis yang Na'am barakallahu fikum sahih dan hasan baik sahih li ataupun sahih li ghairih ataupun hasan li ataupun hasan li ghairih yang dilarang adalah kita mengamalkan hadis yang dhaif dhaifun jiddan na'am di sana ada para ulama yang memberikan kemudahan untuk menyebutkan hadis dhaif na'am tapi dengan beberapa syarat kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih halaman yang ke-16 dari cetakan yang kami pegang ini cetakan Saudi Nah, barakallahu fikum kalau sini mungkin sama alamannya ya. Beda, enggak masalah, penting isinya sama. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa qad sahala fi dzikrihi jama'atun bi salasi syurut. Dan sungguh enam sekelompok dari kalangan para ulama mempermudah membolehkan menyebutkan hadis dhaif tapi dengan tiga syarat. Perhatikan di dalam masalah targhib tarhib itu ya, di dalam masalah targhib tarhib itu diperbolehkan menyebutkan hadis dhaif tapi dengan tiga syarat. Pertama, Allah ya yakuna dha'fu syadidan. Syaratnya hendaknya hadisnya itu bukan hadis yang dhaifun jiddan. Paham ya? Nah, dhaifnya enggak parah gitu loh. Kalau udah parah enggak bisa lagi. Karena kalau udah parah itu nanti apa enggak bisa ditopang, enggak bisa untuk ditambal gitu loh. Tapi kalau dhaifnya cuma munjabir, dhaif yang bisa menambal, yang bisa menguatkan satu dan lainnya, nanti bisa dinaikkan kepada hadis hasan ghairi. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau dhaifun jiddan, eh, syadidud da'f, parah sekali lemahnya, itu nggak bisa lagi. Yang kedua, an yakuna aslul amali alladhi dzukira fihi at-targhib wa tarhib sabitan. Yang kedua hendaknya nah sumber asal amalan tersebut yang disebutkan di dalam targhib wa tarhib. Targhib itu memberikan dorongan motivasi. Tarhib itu na barakallahu fikum, na barakallahu fikum memberikan sesuatu yang bikin orang itu takut Paham ya? Terhadap adab Allah, takut terhadap siksaan Allah, itu tarhib namanya. Nah, seperti itu kalau seandainya barakallahu fikum yang kedua apa? Hendaknya amalan tersebut memiliki asal, memiliki sumber. Nah, barakallahu fikum yang datang dari apa? Hadis yang sahih. Jadi ujung-ujungnya ke sana semua. Jadi ada asalnya gitu loh. Kalau nggak ada asal sama sekali ya nggak boleh. Nah, barakallahu fikum karena kalau nggak ada asalnya nanti kita berarti mengamalkan hadis yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Nah, jadi yang kedua apa? Nah, amalan tersebut ada sumber asalnya itu. Sumber asalnya dari hadis yang sahih. Maksudnya gitu. Globalnya gitu aja. Hadisnya dhaif. Dhaif yang standar lah, dhaif yang munjabir. Cuman amalan tersebut diamalkan karena ada sumber asalnya dari, dari hadis yang sahih itu loh. Nah, yang ketiga, alla ya'taqida anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Yang ketiga penting ini ya. Hendaknya dia tidak meyakini bahwasanya Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Jangan meyakini karena hadisnya mutawif. Paham ya? Nah, yang ketiga hendaknya dia tidak meyakini bahwasanya Rasulullah yang mengucapkannya. Paham Tiga syarat diperbolehkan yang menyebutkan hadis dhaif di dalam targhib wa tarhib. Targhib itu memberikan motivasi dorongan agar beramal. Eh? Targhib itu memberikan apa? Memberikan gambaran ancaman dalam artian membuat orang biar khawatir dan takut terhadap ancaman Allah taala. Paham ya? Nah, seperti itu diperbolehkan dengan tiga syarat. Pertama, hendaknya hadisnya itu tidak terlalu lemah, tidak lemah sekali. Yang kedua, nah barakallahu fikum amalan tersebut ada asal usulnya dari na'am sumber yang sahih. Paham ya? Dari hadis yang sahih itu ada asalnya. Enggak semata-mata murni dari hadis dhaif itu. Yang ketiga, hendaknya dia tidak meyakini bahwasannya itu adalah ucapan Rasulullah. Tidak meyakini bahasanya hadis itu ucapan Rasulullah karena berbahaya nanti kalau kita menisbahkan sesuatu yang bukan ucapan Rasulullah berarti kita nanti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kita lihat berikutnya. Wa ala hadza maka berdasarkan penjelasan ini, fayakunu faidatu zikrihi fit targhib, maka menjadilah faedah tujuan penyebutan hadis dhaif di dalam masalah targhib. Nam targhib hasun nafsi 'alal 'amal al-muraghab fi. Nah, memberikan dorongan, memberikan motivasi terhadap jiwa untuk beramal, ha? Eh, beramal dengan perkara yang dia cintai atau yang dia sukai. Amalan yang memang dikasih dorongan untuk mengamalkannya. Nah, amalan-amalan kebaikan intinya li rajai husuli dzalika thawab. Dalam rangka sebabnya apa? Agar mengharapkan untuk mendapatkan pahala tersebut. summa in hasala Nah, kemudian jika terjadi wa illa nah itu pun kalau seandainya dia dapat maksudnya sumain e, hasala jika dia dapat apa pahala jika tidak bagaimana wa illa lam yadurhu istihaduhu fil ibadah jika tidak mendapatkan pahala tapi tidak membahayakan dia atau tidak membahayakan istihad dia di dalam masalah ibadah karena sumbernya istihad tadi itu walaupun nanti kita tetap berupaya semaksimal mungkin di dalam masalah ibadah menggunakan hadis yang sahih lebih aman sudah paham ya dhaif pun dhaif yang sudah naik derajatnya hasan li khairi. bukan semata-mata dhaif karena kalau dhaif itu nanti kita belum ngecek belum meneliti ternyata dhaifnya jiddan kan berarti kita mengamalkan hadis dhaif itu loh tapi kalau sudah dinaikkan sudah diteliti para ulama sudah mencapai derajat hasan li khairi enggak masalah nah seperti itu kita lihat Walam yafuthu as-sawab. Naam, walam yafuthu as asli al-murattab 'alal qiyam bil ma'mur. Dan tidak terlewatkan, terluputkan pahala yang asli yang memang ditetapkan untuk eh, barakallahu fikum untuk orang yang menegakkan perkara yang diwajibkan atau perkara yang diperintahkan. Jadi ini sekedar tambahan istilahnya gitu ya. Disebutkan sekedar tambahan memberikan dorongan motivasi. Naam. Wa faidatu dzikrihi fit dan fungsi dan tujuan menyebutkan hadis dhaif di dalam masalah tarhib tangfiru nafsi untuk membuat jiwa itu lari anil amalil murnan anil amalil murahhab anhu dari amalan-amalan yang apa yang memang nah barakallahu fikum eh, seseorang itu dibikin takut darinya maksudnya itu dilarang nah eh, diberikan apa istilahnya peringatan lil khauf min wuqu'i dzalikal iqab dikarenakan takut kalau seandainya hukuman atau siksaan Allah taala mengenai dirinya. Wala yadurhu idza stanabahu wa yaqa'il 'iqab Dan tidak membahayakan orang tersebut yang mengamalkan apabila apa? Dia menjauhinya dan tidak walam yaqa'il 'iqab dan tidak akan mengenai na barakallahu orang tersebut eh, hukuman yang disebutkan. Ini kata beliau di sini faedahnya tujuan menyebutkan hisda'ib dalam masalah terhib itu intinya agar membuat orang itu lari dan merasa takut dari amalan-amalan yang memang dikhawatirkan mengancam dirinya. Mengancam dirinya maksudnya itu mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman dari Allah taala. Nah, jadi tarhib, wa tarhib. Eh, itu dorongan motivasi pada perkara yang baik, tarhib itu sesuatu yang membuat orang itu biar takut terhadap perkara yang bisa menjerumuskan pada kebinasaan itu. Paham ya? Nah, ini penjelasan yang beliau sebutkan secara global. Namun di dalam masalah aqidah, di dalam masalah ibadah, kita semuanya berupaya mencari hadis yang sahih. Kalaulah seandainya dhaif, dhaif yang menjabir tadi, yang bisa ditopang menjadi hasan di Jangan bermudah-mudahan mencari hadis yang dhaifun jiddan karena nanti kalau sudah dhaifun jiddan la yuhtajju bih, tidak bisa dijadikan hujjah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala penjelasan mengenai penjabaran hadis sahih lidzatih karena kemarin definisi globalnya belum ada syarahnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin